naik mobil dengan istrinya mobil mewah Range Rover 1,6 miliar saya tahu karena direktur utama saya naik itu oh dia naik mobil mewah di tengah jalan dengan istrinya lagi jalan-jalan dicegat perampok pergi pakai pistol perampok sekarang pakai pistol pak bukan pakai pisau Inggris pakai pisau dan Pengen. oh minggirlah serahkan semua hartamu pilih harta atau nyawa dia bilang ambillah semua harta saya asal nyawa saja jangan diganggu ambillah semua harta saya asal nyawa saya jangan diganggu mana kunci mobil STNK mana jam tangan Rolex jam tangannya diambil pulpen Montblanc diambil, kacamata diambil, sepatu, sepatu diambil, baju, baju pun diambil. Ma, habis semua. Hah? Semua diambil. Serahkan, Iya, boleh ambil semua asal nyawa saja diambil. Istrimu, istri pun ambillah asal aku jangan diganggu. Begitu berharganya hidup dibandingkan semuanya. Kira-kira kalau perampok datang, pilih nyawa atau istri? Kira-kira suami ibu pilih nyawa atau pilih ibu? Hah? Makanya kalau saya lain kalau saya istri saya diganggu orang langkahi dulu nyawaku baru istriku kalau saya begitu masa kalah sama ayam jago ayam jago 20 bininya datang jago lain oh langkahi dulu mayatku ya kan mana bisa 20 bininya nggak bisa satu pun diambil langkahi dulu mayatku begitu kalau ibu kira-kira suaminya gitu nggak wallahu a'lam memang orang kadang-kadang sama istri tak sayang kalau saya sayang sama istri percaya kan yang ngomong sayang sama istri ini ustad bukan artis kalau artis bolehlah kalian ragu karena artis artis memang pembohong jangan percaya sama artis kalau artis semua perempuan dirayu gitu. When I fall in love. Besok jumpa perempuan lagi. When I fall in love. Jumpa lagi pembantu rumah tangganya. When I fall in love. Namanya artis. Tapi orang sekarang lebih percaya sama artis daripada sama ulama. Ya. Enggak. Ah, iya. Saya kalau artis nggak percaya saya mulutnya aja manis hatinya enggak kalau dia udah nyanyi kayak betul iya kalau udah nyanyi artis tuh kayak betul ketipu ribuan gadis demikiannya. bila kamu di sisiku hati rasa jatuh satu hari temu hati rasa rindu kayak betul aja padahal bininya empat kalau ulama betul serius ulama itu rata-rata istrinya satu bapak istri satu pakai satu katanya empat satu siapa yang bilang empat satu di, satu satu satu di Solo satu di Medan satu di Jogja Hmm. Ternyata lebih berharga hidup daripada harta dan nyawa, daripada harta dan sehat. Sehingga orang sanggup mengorbankan hartanya untuk sehat, sanggup mengorbankan hartanya untuk hidup, dan sanggup mengorbankan kesehatannya asal bisa hidup. Atau orang sakit dibawa ke dokter, kakinya busuk, dibawa ke Pineng kata dokter Pineng ini nggak bisa selamat pak kaki sudah infeksi terus kaki harus dipotong terus nggak punya kaki dong saya ya nggak punya kaki tapi sayang dong saya nggak punya kaki terserah kalau mau nggak dipotong pulang ya kan dua hari lagi jiun udah potong lah biarlah saya tak punya kaki asal saya hidup ternyata hidup lebih berharga dari sehat betul Sedangkan sehat lebih berharga dari har. Ibu mau dikasih duit 2 miliar. Cash. Mau. Tapi matanya dicungkil luar. Nggak mau. Ah, tidak mau tukar mat kalau satu nggak mau satu mata dicungkil tukar duit 2 miliar nggak mau karena berharga sehat daripada hi daripada har tapi kalau dibuang mata ibu bisa hidup ibu pilih hidup atau pilih tidak punya mata ibu ini kanker mata terus kalau nggak dibuang matanya ibu mati ah nggak usah lah lebih baik matilah asal punya mata gitu gimana lebih baik hidup biar tak punya ah, berarti hiduplah yang paling berharga lebih berharga dari sehat dan lebih berharga dari harta ada orang suaminya bengek 20 tahun nggak sembuh-sembuh kalau malam dingin tambah bengek lagi. dua kali. Kalau panas, kalau bengeknya dingin dua kali. Kata istrinya, alah bang, bang 20 tahun abang bengek nggak sembuh-sembuh, lah abang mati. Katanya, eh kau bagaimana? Lebih baiklah bengek, kau punya suami daripada aku sehat, kau mati. Iya, mati. Lebih baiklah bengek asal masih Ternyata orang mempertahankan hidup, rela mengorbankan sehat dan hartanya. Sebegitu pentingnya hidup. Adakah yang lebih penting dari hidup? Ada. Apa? Ah ini, nikmat iman. Apalah gunanya kaya raya, pangkat tinggi, harta melimpah, panjang umur nggak pernah sakit, istri cantik, rumah besar, mobil mewah, tapi tak punya iman. Nah, tak ada manfaat hidup di dunia. Ada orang yang seperti ini. Ada dulu siapa namanya? Fir'aun. Fir'aun lahir jadi pangeran. Bapaknya raja. Besar jadi raja. Semua dia punya. Sungai Nil dia punya, sungai terpanjang di dunia dia punya. Negeri Mesir yang subur dia punya duitnya banyak nggak tanggung, rakyatnya takut semua sama dia sehingga rakyatnya disuruh sujud menyembahnya pun mau rakyatnya Pas fasjudu dia sujudlah kamu semua aku, semua rakyat Mesir sujud menyembah Fir'aun kemudian dengan sombongnya dia mengatakan ana rabbukumul a'la akulah Tuhanmu yang paling tinggi dalam kitab tafsir Khazin diceritakan ketika Fir'aun mengatakan akulah Tuhanmu yang maha tinggi saat itu iblis terkejut. Akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Iblis eh, kaget iblis. Kata iblis gila kau. Aku aja iblis nggak berani ngaku Tuhan. Kau ngaku kau lebih iblis rupanya dari aku. Luar biasa. Iblis nggak berani ngaku Tuhan. Iblis manggil Tuhannya ya Rabbi. Fanzurni ila yaumi yub'asun. Ya Tuhanku, Hidupkan aku jangan mati-mati sampai hari kiamat nanti baru aku mati masih manggil ya Robbi wahai Tuhanku yang maha mengaturku cuman dia tak mau diatur Fir'aun ngaku akulah Tuhanmu yang maha mengatur yang maha tinggi dahsyat ini orang tapi memang dia kaya harta semua Mesir dia dia bisa membangun piramid tidak ada orang sampai sekarang ini yang punya duit yang mampu membangun sebuah piramid Fir'aun Pak Haji Sofyan rasanya kaya nggak bangun piramid ya Pak piramid nggak ada nggak pecah rekod sampai sekarang Hah. itu bangunan terlama sedunia nomor dua nomor dua itu nomor satu yang paling lama oh nomor tiga dia nomor satu yang paling lama dibangun di dunia ini piramid itu sekitar 700 tahun yang nomor dua dibangun yang paling lama tembok Cina. Itu 2000 tahun. Yang nomor tiga di Indonesia. Jalan Raya Utara Jawa, Pantura. Itu sampai sangka kalah ditiup baru selesai. Tiap tahun diperbaiki, nggak selesai-selesai. yang kaya raya nggak pernah sakit kata satu riwayat diceritakan Fir'aun itu tidak pernah sakit pilek jangankan demam pilek aja nggak pernah tidak pernah sakit seumur hidupnya sehingga dia merasa Tuhan dan dia itu sangat berwibawa Nabi Musa pun takut Nabi yang paling kuat tenaganya Nabi Musa dari 124 ribu nabi-nabi berapa nabi? Nabi ada berapa? 25 yaitu ngaji dulu waktu SD Muhammadiyah itu waktu saya SD Muhammadiyah bilang Nabi ada serat ada 25 Bu menurut hadis Ibnu Hibban Nabi dan Rasul itu ada 124 ribu berapa? 124 ribu mm -mm, 313 berpangkat Rasul Nabi Yusa, murid Nabi Musa, Nabi. Shis anak Nabi Adam, Nabi. Daniel dulu ada paman saya di istana Delhi namanya Tengku Daniel dipanggil kudanil ya kan gitu. itu paman saya itu nah, namanya Daniel Daniel itu nama nabi nabi Daniel ada nabi Samuel Samuel itu nabi tapi tidak masuk yang 25 dia masuk yang 313 Samuel itu nabi yang membesarkan Nabi Dawud waktu itu Bani Israel dijajah oleh orang-orang Mesir oleh orang-orang Mustanasar. Pokoknya dijajah Bani Israel itu oleh Jalut, rajanya Mustanasar, Jalut. Akhirnya mereka mau ngelawan, mereka doa ya Nabi. Nah, itu di surah Ali Imran, eh di surah Al-Baqarah. Hai Nabi, katanya Bani Israel, doalah sama Allah supaya kami diberi seorang pemimpin yang mana kami bisa berperang membela agama melawan Jalut. Oh, maka kemudian Nabi Samuel ini berdoa dapat pemimpin namanya Tolut. Tolut itu tukang sama kulit, tukang sama kulit, orang-orang rakyat jelata tukang sama kulit. Yahudi bilang, waduh oh, masa tukang sama kulit jadi presiden. Kata Allah, iya memang dia tukang sama kulit tapi kelebihannya dua. Badannya kuat, jago main pedang, jago naik kuda. Dan yang kedua, ilmunya tinggi. Nah, jadi kalau milih pemimpin itu dua syaratnya. Pertama, ya tentu beriman. Yang kedua, badannya kuat, otaknya pintar ilmunya. Makanya kalau milih presiden yang keker, kayak SBY, oh, Bung Karno, yang aja, sudah. Kalau yang kurus sama Ahok aja takut. Milih pemimpin harus keker. Itu Quran yang bilang itu. Berkelebihan dalam bil jisim wal ilmi, ilmu dan tenaga kalau saya bisa lah jadi presiden ya enggak pandai main kungfu tapi saya tak mau saya lebih suka jadi guru saja apalagi udah tua kok udah putih mau kawin lagi nggak berani oke udah sampai mana tadi itu begitu hebatnya tidak pernah sakit Nabi Musa nabi yang paling kuat 313 rasul 25 rasul ulul rasul yang wajib kita kenal namanya itu 25 kalau disebut 25 itu harus hafal walau nggak berturut-turut Nuh, ya saya tahu Nuh Nabi Adam, Adam juga Nabi Ibrahim, Ibrahim juga Nabi Ilyas, Ilyas juga Nabi Zakaria, Zakaria juga Nabi saya tahu itu Bejo, Bejo bukan Sigalingging, apalagi Sigalingging. Nabi 25 itu harus hafal. 5 Rasul Ulul Azmi yang paling menderita untuk umat. Pertama Nabi Nuh. Umurnya 950 tahun, diangkat jadi nabi Nuh umur 480 tahun. 470 tahun dakwah lailan wan naharo, malam dan siang. Nabi yang dakwah siang dan malam itu Nabi Nuh. Disebut dalam Quran lailan wan nahar. Lailan wan nahar, malam dan siang. Kalau Nabi Muhammad siang dakwah, malam ibadah, sholat. Ya ayu ya hal muzammil, hei orang yang berselimut malam, kumil lail, malam tahajud. Kalau siang ya hal mudasir wahai yang berselimut pagi. Jadi selimut itu ada dua. Muzammil selimut malam. Kalau mudasir selimut siang. Kalau di Arab, saya pernah tinggal di sana setahun. Dan saya pernah dakwah di India juga, di Bangladesh 4 bulan. Di India 2 bulan, musim dingin sampai musim panas. Ternyata di India itu musim dingin, tidak ada nyamuk, tidak ada lalat, aman. Tapi begitu musim panas, malam berjuta-juta nyamuk, siang berjuta-juta lalat. Kalau tidur siang saya di masjid, itu harus ditutup wajah saya itu pakai serban saya ini supaya lalatnya hingga di serban nggak ganggu muka kalau nggak pakai tutup serban lalat itu beratus-ratus hingga di wajah kita nggak bisa tidur kita jadi baru saya paham itu ayat Quran itu ya ayuhan muzammil selimut malam kalau ya ayuhan mudasir selimut siang ya ayuhan mudasir wahai yang berselimut siang kum fa'anzir berdiri bangun bikin dakwah beri peringatan kalau selimut malam, bangun dari selimut malam, buat sholat tahajud. Weh, Quran dahsyat. Quran gak ada salahnya. Saya sejak umur 4 tahun belajar Quran, gak selesai-selesai sampai sekarang. Tiba-tiba Ahok gak belajar Quran berani menafsirkan Al-Maidah 51. Apa gak marah se-Indonesia ya gak? Aku aja kalau jumpa dia aku cekekkan lehernya. maaf nih Pak Polisi, saya orang Medan. Kalau orang Medan tuh datang nampak muka, pulang nampak punggung. Kalau datang orang Medan, Assalamualaikum, nampak muka, ya enggak? Begini, begini, gini, udah ya, Assalamualaikum, nampak punggung. Di balik belakang ya. Kalau orang Jawa lain, datang nampak muka, pulang nampak muka. Karena dia kalau mau pulang, mundur pulang, Assalamualaikum. Ini orang Medan, lahir di Medan, besar di Medan, sampai tahun 98. Berdiri sekolah ini saya masih ikut ya Bu, masih ikut jadi penasehat saya di sini. Tapi kemudian saya pindah ke Jakarta. Jadi direktur utama LP3I waktu itu. Jadi saya harus tinggalkan Medan karena gaji pegawai negeri gak cukup. Saya pegawai negeri, golongan tinggi, tapi gajinya 4 juta kalau untuk diri sendiri dengan istri cukup. Tapi kalau untuk bibi-bibi saya, paman saya, adik-adik saya nggak cukup. Kok ketawa? Emang hidup untuk sendiri-sendiri? Kalau hidup untuk diri sendiri ngapain hidup? Manusia makhluk sosi. Harta itu bagi-bagi. Wa atal mal ala hubbihi dawil kurba wal yatama wal masakin wal nisabin. Ya kan? Harta itu untuk kita, bapak ibu, saya dapat harta saya, ibu saya kalau saya mati dapat seperenam, istri saya kalau saya mati dapat seperlapan, banyakan bagian ibu saya daripada istri. Ibu kalau mati suami dapat seperlapan, mertua dapat seper enam, mana lebih berhak, mertua apa ibu? Tapi ibu mencerahap semua ibu ambil. Kalau nanti mertua datang hilang senyumnya. Perempuan sekarang ini sama mertuanya kejam-kejam. Lagi ketawa dia lagi ketawa. Hehehe. <laughs> Nampaknya mertuanya datang nenek dia sudahku. Hilang ketawanya. <laughs> Langsung. Ini si tua nih kalau udah tanggal 2 tahu aja suamiku udah kajian. Pasti mau minta duit suamiku ini. Keliru. Bu, dia bukan datang ke rumah ibu mau minta duit suami ibu. Dia datang ke rumah ibu mau minta duit sama anaknya. Anaknya ibu rampok jadi suami. Sama siapa lagi dia minta duit kalau nggak sama ya? anaknya? Ya kan? Mau minta duit sama Jokowi. Dua kilometer pas pampresnya udah gulung kumis. Mau kemana? Laki-laki itu kan kumisnya hebat berdiri. Tapi kalau jumpa istri dibentak istri, apa? Ini bentuk, bentuk, bentuk. perempuan kalau datang mertuanya hilang senyumnya. Dia merasa mertuanya datang mau minta duit untuk mau minta duit dia, padahal bukan dia mau minta duit suaminya, apa anaknya, anaknya suami ibu, betul? Kan kadang saking takutnya suami mau ngasih duit sama mertuanya sembunyi-sembunyi. Mak, mama perlu duit ya? Iya. Jangan lambat. Lambat Cepat masukkan ke dada mama. Istriku nanti. Eh, Allah kok takut sama bini eh laki-laki jangan takut sama istri istri bisa ditukar ibu bisa ditukar nggak ibu bisa ditukar nggak istri bisa ditukar nggak bisa ah tapi tidaklah ditukar istri kalau baik. Istri tukar tuh kalau jahat. Mertua datang, langsung begitu turun mamak mertuanya itu langsung nanya, mamak datang ah Iya, kapan pulang? Itu langsung ditanya. Kejamnya lah sama ibu mertua. Tapi kalau ibu kandungnya yang datang dari jauh dari kejarnya, ih promotion kayak film India Mama tenang mama, sini mama makan mau makan apa? Udang boleh, kepiting oke, okay. daging oke, okay. semua perservis. Mau pulang tiga hari jangan mak, tiga bulan mama sini karena mamanya. Kalau mertua baru datang, kapan pulang? Jangan harap daging kambing, kari kambing, udang. Apa dimasaknya untuk mertuanya? Teri sama sambal kacang. Mertua udah umur 80, setengah jam dihisapnya kejamlah kalian sama mertua bikinlah begitu sama mertua 20 tahun yang akan datang menantu ibu akan membuat dua kali lebih kejam sama ibu itu perempuan di Jawa yang begitu tuh rata-rata perempuan di Jawa kalau perempuan di Medan insya Allah sama saja kembali ke Fir'aun Saking hebatnya Fir'aun itu takut Nabi Musa. Dari 124 ribu Nabi yang paling kuat tenaganya Nabi Musa. Ditamparnya orang, sekali tampar mati. Dipisahnya Bani Israel dengan Kipti. Kipti itu sukunya Fir'aun. Butros-butros kali itu, sekjen PBB dulu, itu orang Kipti. Orang Kipti dipisahnya orang pemuda Kipti berantem sama pemuda Bani Israel dipisah nggak mau ditamparnya sekali pemuda Kipti mati petinju yang paling hebat Mike Tyson belum pernah mukul orang sekali mati kalau Nabi Musa ditamparnya orang sekali mati pernah Nabi Musa itu diejek sama kawan-kawannya sebaya Nabi Musa itu kalau mandi nggak pernah bertelanjang tak pernah mesti pakai kain basahan mandinya di sungai Nil jadi dia ejek sama anak-anak muda yang lain. Ah, Nabi Musa ini cacat nih. Maaf, maaf, seribu maaf. Ini senjatanya terlalu besar nih. Jadi disembunyikan gitulah. Jadi rupanya Nabi Musa bilang, enggak aku normal. Cuman aku malu aja mandi nampak-nampak aurat. Jadi mandi selalu di balik batu. Dia ejek ejek orang. Satu hari Allah mau menunjukkan Nabi Musa itu normal. Batu itu diletakkan baju di atas batu. Batunya bergerak lari. Eh batu, batu dikejar-kejar Nabi Musa sekali dapat ditampar Nabi Musa batu itu sompel batu itu main-main Nabi Musa kuat tidak ada orang sekuat Nabi Musa tapi Nabi Musa itu sama Fir'aun takut Kata Allah, "Idhab ila Fir'aun innahu tagha." Datanglah kepada Fir'aun, dakwah itu Fir'aun. Fir'aun itu kelewatan batas sampai ngaku Tuhan. Apa kata Nabi Musa? ini akhafu." Sesungguhnya Allah aku takut sama Fir'aun. Begitu wibawa Fir'aun. Di dalam hadis diceritakan kalau Fir'aun naik perahu di sungai Nil. Sungai Nil lebar sekali, bukan macam sungai Deli. Sungai Deli itu mah Paret itu kalau di Mesir. Cuman karena orang Delhi, bangga-bangga juga langsung ke Delhi. Sungkuala anak Delhi sayang, kuala Delhi airnya tenang. Pergi awak ke Labuan. Apa? Gak ada papanya kuala Delhi itu. Kalau dulu mungkin lah dikocokkan kaki, keluaran ikan kuala Delhi dulu. Sekarang pergilah kuala Delhi kocok kaki tai yang keluar tak ada berkat lagi tak ada berkat Masya Allah kata Fir'aun begitu dia naik perahu bergoyang kena ombak itu perahunya dibentaknya air hei air diam ini Raja Mesir sedang jalan berhenti gelombang air itu saking wibawanya Fir'aun maka dia berani ngaku Tuhan Gak ada orang berani sama Fir'aun. Oh, begitu hebatnya Fir'aun. Lahir pangeran, mati jadi raja, kaya raya, bisa bangun Fir'aun, apa, kerap, apa, piramid, punya Mesir, seluruh rakyatnya menyembahnya. Tapi ada satu yang Fir'aun tidak punya. Apa itu? Iman. Akhirnya Fir'aun hina di dunia dan hina di akhirat. Tidak ada orang bilang Fir'aun itu tidak hina. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup seribu tahun tak punya iman apa gunanya. Walaupun hidup seribu tahun tak punya iman apa gunanya? Tak ada guna. Kalau mati nggak beriman kafir hari pertama masuk kubur dikeprok sama mungkar nakir. Tahu malaikat kubur apa namanya? Itu orang Islam ini kan kadang udah 60 tahun jadi orang Islam. Apa malaikat kubur? Mungkar mangkir. Pikirnya absen Sofiatul Amaliyah. Mangkir, mungkar, nakir, mungkar, nakir. Dikeproknya sekali terbenam 70 hasta. Saya pertama kali lihat martil raksasa itu waktu membuat jalan layang di Pulau Brayan. Saya masih naik Vespa. Waktu dibuat jalan layang di Pulau Brayan itu, itu tiangnya itu sebesar ini. Beton. Di Pulau Undak cukup besar. Dipasanglah tiangnya itu, dipukul pakai martil, pakai mesin. Buk, buk, buk, buk bumi sekitarnya. Saya naik Vespa lewat situ, berhenti saya. Saya lihat, ya Allah, besarnya tiang. Dan besarnya martilnya, Pung, pung, Paling masuk segi ini. Pung segi ini masuk, segi segini. Menangis saya, ya Allah. Mungkar nakir sekali, pung, 70 asma. Ya main-main. Dan iman itu diperiksa di kubur. Sedangkan amal soleh diperiksa di akhirat. Disinilah sesatnya Muqtazilah. Jaringan Islam liberal. Kalau di Inggris namanya rasionalisme Kalau di Amerika alirannya namanya humanisme Nurkholis Majid sekolah ke Amerika, Chicago, ambil ilmu humanisme doktor humanisme sampai sini diganti namanya liberal. Liberal itu mengutamakan otak daripada wahyu Quran dan hadis. Mereka tidak percaya ada siksa kubur karena siksa kubur mustahil katanya. Kenapa? Orang belum diperiksa amal kok sudah disiksa. Ah, gitu. Orang amal aja diperiksa nanti di hari kiamat. Awaluma yuhasabu bihi yaumal kiamat as Yang pertama kali diperiksa di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, yang lain dianggap bagus. Kalau sholatnya tak beres, yang lain akan diperiksa. Kalau amalnya semua diperiksa karena sholatnya tak beres, kata Nabi tidak ada satu manusia pun lolos dari pemeriksaan Allah. Maka kalau mau lolos ini sholat dijaga nih, supaya yang lain dianggap nggak ada, aman. Kalau semua diperiksa, ah, diperiksa KPK aja 8 jam muntah, apalagi diperiksa malaikat di langit dengan Allah 60 tahun kalau umur 60 tahun di akhirat diperiksa 60 tahun. Dikasih itu ikro kita baca amal solehmu dari lahir sampai mati. Baca kitabmu. Uh, berapa besar kitabnya? Eh nggak ditulis pakai kertas, ditulis pakai USB. <laughs> Kalau di dunia aja sekarang pakai USB apalagi di sana. Baca kitabmu. 60 tahun dari lahir sampai mati nampak semua mak malunya lawak mencuri telur nampak juga ngintip orang mandi nampak aduh menipu istri nampak nggak tahan lah makanya kata Nabi jaga sholat kalau sholat beres yang lain tak diperiksa tapi itu nanti di hari kiamat makanya orang mutazilah bilang amal belum diperiksa kok orang dikubur sudah disiksa mustahil kita jawab Memang amal belum diperiksa, tapi iman sudah diperiksa. Di kubur pemeriksaan iman, di akhirat pemeriksaan amal. Kalau imannya nggak beres di dalam kubur diperiksa, dia disiksa dalam kuburnya sampai hari kiamat. Siksa kubur, adabul kubur, adabul kubri. Itu hadisnya Bukhari Muslim. Nabi kalau sholat fil alamina innaka hamidum majid. Nabi baca doa empat kalimat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah sesungguhnya aku berlindung dari azab api neraka jahan wa min azabil qabri dan dari azab api neraka apa azabku wa min fitnatil mahyaya wal mamat dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian wa min syarril fitnatil masihid dajjal dan dari fitnah Masih Ad-Dajjal empat kali. Ada azab kubur. Azab kubur dilakukan oleh Allah kepada manusia beriman dan orang kafir. Orang beriman kena azab kalau melakukan dosa kecil. Kalau imannya nggak beres, disiksa di kubur. Jadilah kuburnya khufron min khufarin niron, lembah daripada lembah api neraka. Nah, makanya kita doakan mayit Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wala taj'al qabrahu khufratan min khufarin ya Allah jadikan kuburnya taman surga jangan jadikan kuburnya lembah neraka kalau diperiksa iman di kubur nggak beres disiksalah dia di dalam kubur sampai hari kiamat yang diperiksa iman ada empat pertanyaan kubur wa ato'at zaujaha taat sama suami seumur hidup sekalipun tak pernah ngelawan bisa bisa angkat tangan yang bisa sekalipun tak pernah melawan suami mana ada Gak bisa batal masuk surga jangan melawan suami bu kalau nggak suka sama suami diam senjata wanita itu cuma dua kalau nggak diam nangis diam Suami macam-macam diam. Kau kenapa diam? Gak. Kamu sakit hati? Gak. Kau diam terus? <laughs> Itu senjata perempuan tuh kalau nggak diam nangis. Suami kalah kalau ibu diam nangis ibu suami kalah. Istri saya aneh pula kalau marah ditulis nggak surat. Taruhnya di bantal, tunggunya awak mandi. Bangun tidur taruhnya kertas, tulisannya satu lembar aku benci inya aku satu halaman taruhnya di atas bantal awak pergi mandi mau pakaian mau pergi kerja lihat ada surat sekali lihat ma, aku benci inya sampai satu halaman lipat kantongi sampai kantorku balas tapi aku sayang tapi selembar kan selesai ya nggak berantem pula awak sama bini awak mau dipukul bini mau ditampar bini ya kan haram menampar istri kalau mau tampar istri boleh tidak haram seribu kali pun boleh tapi namparnya pakai hidung ah. Itu ya bu sayang sama suami ya itu pakaian ibu tuh hunna libasul lakum wa itu pakaian ibu jangan kotori pakaian ibu jangan permalukan suami di hadapan orang haram menceritakan aib suami walaupun kepada ustaz. Ustaz, ya, saya mau nanya Ustaz, ya, apa itu? Saya kan jelek-jelek begini. Tapi saya sholat Ustaz. Suami saya enggak Ustaz. Enggak pernah sholat. Haram hukumnya itu membuka aib suami. Harusnya bilang, bagaimana kalau ada seorang istri sholat, suaminya tak sholat. Nah, jangan sebut suami saya. Datang suami, ibu cantik pula. Ustaz tuh ngiler kan, itu suami ibu berarti lembu ibu harus pisah sama dia pindah ke saya <laughs> makanya jangan diceritakan aib suami insya Allah ya nah sampai situ aja lah habis udah ah, kalau mau tambah nantilah panggil lagi saya harus terbang jam 6 jadi dari sini udah bawa koper udah berangkat kan sebetulnya saya tidak bisa meninggalkan Jakarta dalam keadaan sekarang tapi kemarin saya bilang ini yang manggil abang angkat saya, yang banyak berjasa pada saya. Waktu saya miskin-miskin dulu. <laughs> Sekarang saya belum kaya sih, cuma cukup aja mau kemana-mana saya cukup. Mau nambah istri pun bisa juga. <laughs> Tapi tak mau. Karena Nabi tidak pernah memadu istri pertama. Itu aja yang membuat saya berat. Sampai umur 65 Siti Khadijah tak pernah dimadu sama Nabi. Nabi umur 50, Siti Khadijah umur 65, tak pernah dimadu sampai wafat. Saya kepingin melakukan sunnah Nabi yang itu. Begitu istri pertama wafat, barulah Nabi kawin banyak. Fatimah radhiallahu nggak pernah dimadu sampai wafat oleh Sayyidina Ali. Begitu wafat Fatimah baru Sayyidina Ali kawin empat. Ruqayyah Umi Kulsum, anak Nabi Ruqayyah, wafat Ruqayyah Umi Kulsum dikawini Sayyidina Utsman. Wafat Umi Kulsum baru Sayyidina Utsman kawin empat. Saya tidak berani memadu karena masih hidup. Banyak juga yang mau sama saya terbang, Ayolah Bang, kalian sama aku. Aku tengok sebentar. Apa aku kurang cantik? Cantik. Tapi dia masih hidup. Nah, kalau istri saya mati, saya kawin empat. Tapi mungkin duluan saya mati baru dia.